على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة معاشر المسلمين رحمكم الله Alhamdulillah Baru saja kita mendengarkan Tilawah mubarakah bacaan dari imam kita pada salat subuh Di antara yang dibaca oleh imam kita pada salat subuh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah Wajah-wajah pada hari kiamat ada yang putih cemerlang. Wajah-wajah pada hari kiamat ada yang nadirah ila rabbiha nadirah melihat kepada Rabbnya wajah-wajah yang cemerlang tadi melihat kepada Rabbnya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Di antara bentuk mengimani terhadap hari kiamat adalah mengimani semua peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamat. Di antara bentuk mengimani hari kiamat adalah mempercayai seluruh rangkaian peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah. Sehingga ketika ada seorang yang tidak mempercayai satu atau sebagian dari rangkaian peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah dari apa yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya berarti keyakinan atau keimanan dia terhadap yaumul akhir tidak benar ya tidak sahih di antaranya adalah tentang ru'yatullah ru'yatul mu'minin ya rabbihim yaumal qiyamah bahwa kaum mukminin nanti akan melihat Allah swt pada hari kiamat. Masyurul muslimin rahimakumullah disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa wajah manusia nanti di yaumul kiamah ada yang berseri-seri dan ada yang hitam yang masam. Dan wajah itu akan menampakkan apa yang ada pada hati seorang. Jika seorang itu senang, terlihat dari wajahnya. Jika seorang itu sedih, menderita pun terlihat dari wajahnya. Dahulu para sahabat bisa mengenali kapan Rasulullah senang dan kapan Rasulullah tidak senang cukup melihat dari raut mukanya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang pemalu. Maksud pemalu di sini tidak ingin terlihat dari dirinya sesuatu yang tidak baik atau terucap dari dirinya sesuatu yang tidak baik. Cukup kalau beliau tidak senang, beliau terlihat dari wajahnya. Mungkin beda dengan kita. Kalau tidak senang kita ngomel-ngomel, omongannya nggak karuan. Rasulullah cukup dari wajahnya sahabat tahu Rasulullah tidak senang. Sahabat tahu ketika Rasulullah senang terlihat dari wajahnya berseri-seri. Nanti di Yomul kiamah Allah Subhanahu wa taala memberikan kehormatan kepada kaum mukminin para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa anggota wudhu mereka nanti di yaumul kiamah akan bersinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna um, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asar wudu. Sesungguhnya umatku nanti di yaumul qiyamah akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan ghurran muhajirin putih cemerlang min asaril wudu ya dari bekas-bekas wudu ini diantara fadilah keutamaan wudu bahwa anggota wudu nanti di yaumul kiamah akan mengeluarkan ya, cahaya dan ini bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin ya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bisa mengetahui mana yang umatnya dan mana yang bukan umatnya. Rasulullah bisa mengetahui nanti di yaumul kiamah ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar manusia sangat banyak Rasul bisa mengenali mana yang umatnya dan mana yang bukan umatnya di antaranya ya dengan anggota wudhu tadi mengeluarkan cahaya. Wajah di yaumul kiamah terbagi menjadi dua. Ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang hitam masam. Tentu ini sesuai dengan amalannya. Allah SWT berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun pada suatu hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi menghitam. Kata sahabat Ibnu Abbas, tabyadu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bidah akan menjadi putih wajahnya ahli sunnah dan menjadi hitam wajahnya ahli bid'ah. Akan menjadi putih wajahnya ahli sunnah, akan menjadi hitam wajahnya ahli bid'ah. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah Wajah manusia di yaumul kiamah seperti yang sudah kita sebutkan ada yang putih cemerlang, bersinar, bahagia, ada yang menghitam, masam. Nanti dia yaumul kiamah orang-orang kafir akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kakinya di atas, wajahnya di bawah. Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan terbalik tubuhnya. Wajahnya di bawah, kakinya di atas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti itu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang berjalan wajahnya di bawah, kakinya di atas? lazimnya orang berjalan kakinya di bawah ya wajahnya di atas orang berjalan tapi ini kebalik Kakinya di atas, wajahnya di di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah zat yang mampu menjalankan mereka di atas kakinya di dunia, juga mampu untuk menjalankan mereka di atas wajahnya? Allah SWT yang mampu menjalankan manusia di dunia di atas kakinya. Allah juga mampu membalik mereka berjalan di atas wajahnya. Waliyadzubillah. Ini di antara apa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah. Dan akan ada wajah nanti di yaumul kiamah yang tidak ada dagingnya. Itu para peminta-minta. Para peminta yang mereka meminta-minta untuk memperkaya diri. Para peminta yang mereka meminta-minta untuk memperkaya diri nanti datang di yaumul kiamah dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong daging pun sebuah gambaran yang tentu menyeramkan juga nanti akan ada di yaumul kiamah orang yang mencakar-cakar wajahnya dalam api neraka Ini juga salah satu bentuk adab untuk sebagian pelaku maksiat. Demikian pula ada orang yang disobek wajahnya, mulutnya dari ujung mulutnya sampai ke tengkuknya. Di antaranya adalah orang yang membuat berita dusta. Kemudian kedustaannya itu menebar ke seluruh ufuk atau penjuru menebarkan berita dusta dan berita dusta ini sampai menebar nanti di antara adab yang akan diterima wajahnya akan dirobek dari mulutnya sampai ke tengkuknya Adubillah ini di antara gambaran beberapa wajah yang nanti akan ada di Yomul Kiamat. intinya seorang mukmin dia percaya dengan seluruh peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul kiamah dari apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberitakan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah terkait dengan Orang-orang yang beriman akan melihat Allah SWT nanti di Yomul Qiyamah Telah banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah swt. Namun yang aneh sudah banyak dalil namun ada di sana kelompok yang justru tidak percaya yang justru mengingkari yang justru mengatakan bahwa Allah tidak akan bisa dilihat nanti dia kiamah padahal melihat terhadap Allah adalah kenikmatan yang terbesar yang dirasakan oleh kaum mukminin nanti di yaumul kiamah. Di antara ayat yang jelas sekali apa yang dibaca oleh imam kita pada salah subuh ini itu wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah nadhara ila itu artinya apa melihat wajah-wajah pada hari kiamat dalam keadaan cemerlang yang melihat Robnya melihat Allah swt demikian pula dalam firman Allah yang lainnya kalla innahum ar yawma idzillah mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir nanti di hari kiamat terhalang dari melihat Allah. Berkata Imam Syafi'i rahimallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu hukuman untuk orang-orang kafir bahwa orang kafir nanti di yaumul kiamat tidak bisa melihat Allah bukti bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Swt. ketika di antara salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang kafir bahwa mereka terhalang dari melihat Allah kata Imam Syafi'i ini bukti bahwa orang yang beriman akan melihat Allah kalau orang yang beriman tidak melihat Allah apa bedanya dengan orang kafir seperti itu Lihat pendalilan yang sangat tajam dari lima Syafi'i. karena Allah tidak akan menyamakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sebagaimana firman Allah, "Afa naj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah akan kami samakan orang yang jahat dengan orang yang ya, beriman? Apakah akan kami samakan orang yang beriman dengan orang kafir? Ketika Allah SWT mengadab, menghukum orang kafir yang diantara salah satu hukumannya mereka tidak akan melihat Allah maka ini bukti bahwa orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang yang beriman nanti akan melihat Allah di yaumul kiamah dan mereka tidak akan terhalangi tidak akan perlu desak-desakan semuanya melihat orang yang beriman akan melihat Allah dengan terang jelas dan gamblang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum la tudammuna nafi ru'yatihi Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kalian akan melihat Allah swt yang kalian tidak akan terhalangi dari melihatnya. Hmm. Seperti seorang melihat bulan purnama di saat tidak ada awan. Kalau kamu melihat bulan purnama ya, di langit yang biru yang tidak ada awannya, apakah kamu harus berdas Harus berhimpit-himpitan? Tidak. innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri Semuanya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat ya bulan bernama. Di sini kata ulama bukan diserupakannya Allah dengan bulan purnama bukan. Tapi diserupakannya cara kita melihat Allah seperti kayak kita melihat bulan purnama tidak perlu desak-desakan ya dalam keadaan jelas gamblang tidak tertutupi oleh apapun itu yang dimaksud jadi kata ulama adalah tasbihu arruyah bilur bil ru'yah la tasbihul mar'i bil mar'i yang diserupakan di sini adalah cara memandangnya, bukan menyerupakan yang dipandangnya. Bukan berarti menyerupakan Allah dengan bulan purnama, nggak boleh. Tapi yang diserupakan cara memandang kita, e, orang yang beriman kepada Allah seperti kayak kita memandang bulan purnama yang tidak tertutup oleh awan jelas gamblang semua orang bisa melihatnya tidak harus desak-desakan dan ini kenikmatan yang luar biasa yang akan dirasakan oleh kaum mukminin. Jangankan seorang ya mukmin melihat Allah SWT seorang mukmin yang setiap hari sholat menghadap Ka'bah ya. kayak apa dia itu sampai ke sana ketika haji atau umroh Umumnya orang ketika pertama haji atau umroh lihat Ka'bah itu langsung meneteskan air mata. Kadang gemeter dia ketika berdoa, ya. selama ini dia itu ya, salat menghadapnya sekarang dia melihatnya. Salat di sampingnya tawaf, ya di sampingnya. Kalau ini Ka'bah yang mungkin kita bisa melihat melalui gambar ya kan. Bagaimana seorang merindukannya dan ketika sampai melihat di sisinya ya, suasana kedamaian menyelimuti hati seorang mukmin ketika tawaf, ketika sholat di pinggir Ka'bah. Lalu seperti apa kebahagiaan kaum mukminin nanti di yaumul kiamah ketika mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika penghuni surga telah masuk ke dalam surga dan penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka memanggillah orang yang memanggil ya ahlal jannah innalakum ma'idan minallah yuridu ayunjiskumu wahai penghuni surga, kalian masih punya janji dari Allah yang Allah ingin menunaikan janji ini untuk kalian. Kata penghuni sorga, janji mana lagi ya Allah? Alam tubayyid wujuhana wa tusaqqil mawazinana wa tudkhilna al-jannah wa tujirna minan nar. Janji mana lagi ya Allah? Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Engkau telah memberatkan timbangan amal kebaikan kami. Engkau telah masukkan kami ke dalam sorga. Dan engkau menjauhkan kami dari api neraka. Kemudian Allah SWT membuka tirai. Kemudian mereka melihat Allah swt. Sungguh tidak ada kenikmatan yang dirasakan lebih nikmat oleh penghuni sorga lebih dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita gambarkan saja kerinduan seorang mukmin dan mukminah kepada Ka'bah musyarrafah. Yang selama ini dia sholat menghadap Ka'bah. Ketika dia melihat pertama kali seperti apa? Ada getaran hati. Ya. Terkadang meneteskan air mata. Suasana kesejukan menyelimuti dirinya. Kalau ini seorang berjumpa dengan makhluk yang dirindukan. Lalu bagaimana berjumpa dengan Khalik? Berjumpa dengan Allah SWT, zat yang mencipta alam semesta, zat yang terus memberi kepada dia nikmat, baik yang nampak atau yang tidak nampak. Inilah kenikmatan luar biasa. Dan tentunya kenikmatan yang dirasakan oleh kaum mukminin ada pengaruh pada fisik dan terutama wajahnya. Tadi wajah ini perlambangan dari apa yang ada pada hati seorang. Ya. Tentu orang bisa melihat ya. Di dunia saja orang yang hidupnya makmur itu beda dengan orang yang hidupnya sengsara. Dia dari wajahnya. Ya. Dia dari apa? Wajahnya terlihat. Mungkin nanti di yaumul kiamah ya. orang yang dia bahagia di sorga pun terlihat wajahnya seakan orang yang dia mendapat adab ya atau akan mendapat adab juga terlihat dari wajahnya Masyarakat muslimin rahimakumullah Di sana ada kelompok yang tidak percaya bahwa Allah akan dilihat nanti di yaumul kiamah. Kelompok ini adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini dipelopori oleh seorang bernama Wasil ibn Atha. Wasil ibn Atha ini dulunya salah seorang murid dari Al Hasan Al Basri. Al Hasan ibn Abil Hasan Al Basri ketika Al Hasan Al Basri tentunya beliau seorang alim ahli sunnah menyampaikan ilmu sesuai dengan dalil ternyata ada yang tidak disukai oleh muridnya ini gak serg karena gak sesuai dengan akal dalil yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri ya tidak disukai oleh salah seorang muridnya karena tidak sesuai dengan akal. Maka Wasil bin Atha keluar dari majelis Al Hasan Al Basri, dia membuat majelis tandingan di masjid yang sama. Membuat majelis tandingan, ya. Ini awal mula munculnya kelompok Mu'tazilah. Ya. Jadi Kelompok ini di antara ciri khasnya adalah kalau ada dalil tidak bisa dicerna oleh akal mereka, maka mereka tafsir-tafsirkan dengan penafsiran yang menyimpang atau mereka tolak. Tentu pemahaman ini pemahaman yang sangat berbahaya. Karena sebenarnya dalil yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Dalil yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Dan seandainya ada dalil kemudian akal kita belum bisa mencernanya, jangan disalahkan dalilnya. Salahkan akal kita yang lemah. Kok kita belum bisa mencernanya, kita belum bisa memahaminya. Coba, kalau misalnya kepala kamu sudah digunduli, nggak ada, nggak ada rambutnya, kamu beli peci, sudah gundul kok nggak muat? Apakah sikap yang benar bahwa kepala kamu kamu apa? Ya, ya, rapikan pakai pisau, biar disayat supaya pecinya pas atau kamu ganti peci atau pecinya dibesarin nah, kalau orang-orang Mu'tazilah bukan ganti peci tapi kepalanya yang dikeruakin supaya apa pecinya pas dalilnya yang di ya diserang bukan akalnya sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan Lau kana dinu birra'yi lakana al khufi awla bil masih min ala. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuf. Kalau agama itu landasannya adalah akal, tentu bawah dari sepatu ketika wudhu itu lebih berhak untuk kita usap pakai air daripada di atasnya. Tapi aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap ya di atas sepatunya. Jadi gini, kalau seorang dia memakai sepatu yang menutupi mata kaki, apa terbuat dari kulit atau dari plastik atau dari apa, yang itu sepatu itu menutupi mata kaki. Dan kamu ketika memasukkan sepatu itu ke kaki dalam keadaan kamu berwudu. Nanti ketika kamu wudu, ya, misalnya pagi hari kamu wudu kemudian pakai sepatu ya, yang menutupi mata kaki, sepatunya itu. Kemudian ketika duhur kamu ingin sholat kemudian kamu wudu tidak harus dilepas. Ketika kamu akan basuh kaki tidak perlu dilepas, cukup diusap bagian atasnya. Itu namanya al masu alal khufi. Dosa bagian atasnya sekali usapan itu sudah cukup. Jadi kemudahan. Bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi musafir tiga hari tiga malam. Ini bentuk kemudahan dari syariat. Padahal kalau kita lihat bahwa sepatu dengan atasnya lebih kotor mana? Secara umum lebih kotor bawah kenapa di bersentuhan dengan tanah dengan lantai. Namun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengusap di atas khufnya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukana dinu roji. Seandainya agama itu sandarannya adalah pendapat atau akal, tentu bawah dari sepatu lebih berhak untuk diusap ketimbang atasnya ketika berwudu. Tapi yang saya lihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap bagian atas dari khufnya. Adalah Umar bin Khattab radhiallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad. Umar mengatakan ini a'lamu atau ini la a'lamu anak hajar la tanfa'u wa la tadur. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuka. Wahai Hajar Aswad, saya tahu bahwa kamu hanyalah sebuah batu. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak madarat atau tidak bisa menimbulkan madarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku pun tidak menciummu. Sehingga Ketika seorang misalnya tawaf, dia mencium hajar aswad. Ini dalam rangka itibaan di Rasul. Dalam rangka ngikuti bimbingan Rasulullah. Bukan kemudian orang meyakini bahwa hajar aswad ini punya kekuatan gaib. Ya, yang bisa mendatangkan manfaat atau menimbakan madarat tidak. Tapi yang seperti ini. Demikian pula ketika kita tawaf misalnya. Karena sebagian musuh-musuh Islam itu mengatakan seperti ini. Apa bedanya kalian dengan penyembah berhala? Sama saja. Kalau mereka nyembah batu, kalian nyembah batu. Ya. Ka'bah kalian kelilingi kan sama dengan menyembah batu. Ini syubhat jawabannya. Kita bukan menyembah batu. Kita menyembah Allah dalam bentuk mengelilingi Ka'bah tadi. Karena ini perintah dari Allah. Kalau memang ya kita menyembah batu untuk apa jauh-jauh ke sana mengeluarkan biaya yang mengeluarkan ya meninggalkan kamu halaman. Kalau itu sekedar batu sudah buat batu aja di di sini ngapain harus ke sana? Menunjukkan bahwa itu bukan menyembah batu, tapi menyembah Allah dalam bentuk mengelilingi Ka'bah tawaf. Itu bukan menyembah batu. Beda dengan kaum musyrikin yang mereka menyembah patung, yang menyembah batu. Adapun ini adalah menyembah Allah dalam bentuk seperti itu. Kalau Ada yang mengatakan menyembah Allah kok seperti itu. Kita katakan, ya ini salah satu bentuk perintah dari Allah. Kalau Allah tidak memerintahkan, ya kita tidak melakukan. Makanya disebutkan ya dalam riwayat bahwa yang namanya tawaf, yang namanya sa'i, yang namanya balang jumroh, yang lempar jumroh di Mina. iqamati dikirillah. Dalam rangka untuk mewujudkan zikrullah, mengingat-ingat Allah. Orang ketika dia tawaf dia baca Eh, eh, takbir atau bismillah Allah akbar ya kemudian baca rabbana atina fid dunya hasanah ketika dia sa'i juga baca tak, takbir tahlil doa ketika dia membalang jumroh, ya dia bertakbir ini penting karena sebagian orang itu meyakini dengan keyakinan yang berbeda sebagian orang meyakini ketika membalang jumroh itu sedang lebar setan karena itu dia meyakini sedang melempar setan sungguh batunya batu besar ya supaya marem setannya itu apa ya sampai terluka katanya ya, sampai mati bukan lempar setan itu sedang apa dalam rangka dikurullah. kalau dia mengatakan dikurullah kok seperti itu kita katakan ya memang seperti ini ketentuan dari Allah kita sebagai hamba Allah tunduk terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala kaum oh, Mu'tazilah adalah kelompok yang mereka mendahulukan akal daripada dalil. Dan mereka kata Umar bin Khattab adalah musuh dari agama. Kata Umar bin Khattab, "Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan." Ayatuhumul ahadith ayahfaduha faqalu bi ra'yihim hati-hati kalian dari kelompok yang mereka patokannya hanya pendapat dan akal karena mereka adalah musuh dari sunnah akal-akal mereka enggan untuk menghafal hadis padahal hadis ada dalil ada tapi mereka nggak mau menghafal hadis Fakalu bi lalu mereka berkata sesuai dengan pendapatnya. Sahabat Umar bin Khattab sudah mengingatkan akan bahaya mereka ini. Iyakum ashab ra'i fa innahum a'da'us sunan ahadis ayat faduha faqalu bi ra'yihim. Hati-hati kalian dari orang yang kalau beragama itu sandarannya hanya akal. Mereka sesungguhnya adalah musuh dari sunnah mereka tidak mampu menghafal hadis, lalu mereka berbicara sesuai akalnya. Di antara kelompok ini adalah kelompok mantiqiyin. Ahli mantik yaitu orang-orang yang mereka hanya pandai memainkan kata-kata. Mereka orang-orang yang menekuni ilmu filsafat yaitu untuk menetapkan sesuatu yang benar menurut mereka ya hanya semata-mata dengan tinjauan akal itu namanya filsafat ini kata lima musyafi'i orang seperti ini dicambuk dengan pelbah korma diarak di kampung dicambuk seraya dikatakan hada jazau mantarokal kita bahwa sunnah wa akbala alal kalam ini hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan hadis dan dia menekuni ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik. Yang itu hanya mengolah kata-kata untuk menetapkan kebenaran menurut mereka dengan tinjuan-tinjuan akal nggak mau dengan dalil. Al-Imam nah, Syafi'i mengatakan hukmi fi ahlil kalami ayudrabu bil jarid keputusan saya terhadap orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, mereka dicambuk dengan pelebah korma. Kemudian diarak ya, kampung setelahnya di ya sambung dengan pelebah korma dengan dikatakan ini balasan bagi orang atau hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan hadis dan justru menekuni ilmu kalam. Sehingga barakallahu fikum seorang mukmin dan mukminah dia percaya dengan seluruh berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya baik itu masuk akal atau tidak seorang mukmin dan mukminah tidak ada ucapan ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya kecuali sami'na wa ata'na kami mendengar kami taat sehingga sifat utama dari al-muttaqin sifat yang paling utama dari orang bertakwa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil itu orang-orang yang beriman percaya dengan hal yang gaib ya, akal kita kadang tidak bisa mencertanya dan akal manusia itu sama dengan organ anggota tubuh yang lainnya kalau tangan kita ini untuk mengangkat sesuatu itu ada batas kemampuan. Kalau saya angkat, misalnya batu 10 kilo mungkin saya kuat tapi ya berat sekali. 20 kilo ya berat sekali. 50 kilo nggak kuat sudah. Demikian pula batas pandang kita. Kita memandang satu yang tulisan kecil. Ya. Kalau sudah sebuah buah ya Jangan tulisan yang besar aja di tembok kita apa tulisannya nggak jelas. Mata kita, tangan kita, telinga kita juga ada batas pendengaran. Akal kita pun seperti itu. Lah akal manusia disuruh untuk memahami sesuatu di luar dari yang dimampu ya nggak nggak mampu. Seperti itu barakallahu fikum. Ya. Akal kita disuruh untuk menerobos hal yang goib. Tidak mampu. Perkara yang goib itu sifatnya harus kita imani. Kalau seorang percaya kepada dokter spesialis, kalau seorang percaya kepada ahli ekonomi, kenapa kok tidak percaya dengan berita dari Allah dan Rasulnya? Kenapa Anda percaya dengan ucapan seorang dokter, Anda percaya dengan ucapan seorang ahli ekonomi, tapi kenapa Anda tidak percaya dengan firman Allah dan Rasulnya? Bayangkan. Jadi orang-orang yang beriman ya, tidak ada ucapan ketika datang perintah dari Allah Rasulnya kecuali sami'na wa ata'na. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam suhab.